Yang kelima, jam'ut taksir. Jamak taksir. Telah kita sebutkan bahwa jamak taksir adalah jamak yang berubah dari bentuk mufradnya atau yang bukan jamak mudakar salim bukan pula jamak mana salim. Tanda i'rabnya itu sama dengan isim mufrad. Ya. Kalau jamak taksir tanda i'rabnya itu sama dengan isim mufrad. Paham ya? Naam. Antum ya ikhwan? Jadi contohnya misalnya waladun. Nah, Apa jamaknya? Auladun. Tanda rofaknya. Nasobnya bagaimana? Auladan. Khofatnya auladin. Jadi sama persis dengan isim mufrad. Kalau isim mufrad dirofa dengan dhammah begitu juga jamak taksir. Isim mufrad dinasob dengan fathah begitu juga jamak taksir. Isim mufrad dijer dengan kasroh, begitu juga jamak taksir. Tidak ada perbedaan. <coughs> Fahimtum ya kawan? Kemudian yang keenam al-asmaul khamsatu. Nah. Apa itu asmaul khamsah ya adiyu? Ah, jangan jangan pakai ilmu ngintip. Ah. Ah. Ah, ah, ah. wajahnya kemari. Kum. Kak mempan. Ah, Apa saja itu asmaul khamsa Hmm. Allahul musta'an. Antum belajar enggak? Belajar ya kawan. Siapa yang bersaksi dia suka main? Hah? Siapa yang bersaksi dia suka main? Antum suka main apa suka belajar? Hah? Suka belajar. Betul Mujahid? Hah? Allah alam. Kum, kum, antakum. kum. Ah. Hat asmal khamsa. Apa? Abuka. Akhuka. Fuka. Tumalin. Empat saja. Abuka, akuka. Fuka. Hamuki dan Lumalin. Ulang-ulang. Ya Edi, ulang. Hamuka. Abuka. Fuka. La fuka, fuki. Ha. Lumalin. At. Buka dua. Ulang. Nol. Ha. Abuka. Akuka amuka puka, lumalin, ahsanta barakallahu fiik jelas Naam. Nah, al-asma'ul khamsa kita sudah jelaskan dulu. Disendirikan kelima ini karena punya keistimewaan. Tanda rafaknya dengan apa ya, akhi? Dengan al-waw. Tanda nasabnya. Bersedih. Ah, dengan alif. Tanda khofatnya Abu Syafiq. Naam dengan ya. Abuka, abaka, abika. Akhuka, akhoka, akhika. Dan begitu seterusnya. Isim maksur sekarang. Kita sudah mengetahui bahwa isim maksur itu adalah isim yang selalu diakhiri dengan alif lazimah. al terbuka. Musa, Isa, Mustashfa. Ha? Apalagi ikhwan? Dan lain-lainnya. Al-Fatah, Al-Asa, Al-Af'ah selalu diakhiri dengan la apa alif yang tetap. Nah, <clears throat> isim maksur ini <clears throat> karena sering diakhiri dengan alif sehingga sulit untuk dierat. Ya. Sekarang misalnya al-fata. Mana al-fata, ikhwan? Ya. Nah, misalnya ya, jaa rajulun. Ra'aitu bi rajulin. Ini jelas sekali dhammahnya, fathahnya dan kasrahnya. Jelas kan? Nah, tapi kalau al-fatah dalam keadaan rofa gimana? Jaa Ah? Ja'al fatahu. Boleh enggak? Bisa enggak? Ja'al fatahu u, u. Enggak bisa. Karena alif itu enggak ada alif yang di, bisa ditomah, enggak ada. Alif itu disukun. Alif itu mesti sukun. Ya. Kalau ditomah berarti bukan alif namanya. Paham? Ya. Namanya apa kalau bisa ditomah? Hamzah. Ya, tapi kalau alif dia nggak bisa, mesti disukun. Makanya nggak bisa dibaca ja'al fatahu ah ra'aitul fataha nggak nggak nggak mungkin. Naam. Ya. Marartu bil mil bil fata tetap Ja Al fata ra'aitul fata karena kalau setiap kita menyebutkan isim maksud selalu mulut terbuka. Paham ya? Selalu mulut terbuka. Dalam keadaan rofa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jer, dalam keadaan dikhafat. Faham ya? Gak bisa sama sekali kita rubah-rubah. Ja'al fatau gak bisa. Ra'aitul fatah gak bisa. Marartu bil fatai gak bisa. Karena memang alif itu selalu disukun. Mesti af, al fata, ra'aitul fata, marartu bil fata. Nah, makanya tapi sebenarnya ini ada domahnya. Cuman kenapa gak bisa di, apa, disebutkan domahnya? Karena tidak mungkin. Paham ya? Karena tidak mungkin. Tapi sebenarnya ada domahnya. Maka yang dikatakan isim apa? Isim maksur tanda rofaknya itu apa? Domah. Tapi mana domahnya? Namanya domah ya dikira-kirakan ada gitu loh. Makanya dinamakan domah muqaddarah. Domah yang dikira-kirakan di situ ada. Ya. Nah. Domah yang dikira-kirakan di situ ada. Tapi tidak muncul. Tidak pernah muncul dia. Ibaratnya seperti ya kancil yang sembunyi di balik batu. Antum mau tunggu kapan dia keluarnya nggak nggak mau keluar. Ya, Ah, dikira-kirakan sudah tembak aja. Tuh. Ya, kira-kirakan di balik batu itu ada kancil. Nah. Ya, maka ini ada sebenarnya punya domah. Tapi kenapa? Dia tidak nampak domahnya, ya, maka dikira-kirakan. Kenapa tidak nampak? Pada isi maksur karena at-ta'adzur, karena tidak bisa. Namanya li-ta'adzur karena dia mempunyai uzur gitu loh dia beruzur memang sama sekali nggak bisa paham ya kawan jadi kalau ditanya apa tanda rofaknya isim maksur apa dommah muqaddarah kenapa lita azur karena ada uzur uzur karena alif itu selalu disukun itulah uzurnya Nah, nah begitu juga dalam keadaan fathah. Sebenarnya dia punya fathah. Tapi dia tidak mau kelihatan. Ya. Dia tidak mau menampakkan diri karena tidak bisa. <coughs> ya, sehingga dinamakan apa? Tanda tanda nasabnya apa? Fathah, tetap fathah, tapi kelihatan tidak, tidak kelihatan. Berarti namanya apa? Fathah muqaddarah. Ya. Kenapa muqaddarah? Li azur karena dia uzur. Naam. Demikian pula dalam keadaan majrur. Tanda jernya apa? Kasrah. Kelihatan tidak kasrahnya? kelihatan tidak kasrahnya? Tidak kelihatan. Berarti apa? Kasrah muqaddara. Kenapa dia muqaddara? azur, ya. Semua isim maksur demikian, ya. Semua isim maksur tanda rafa'nya dhamma muqaddara. Ya. Tanda nasabnya fathah muqaddara. Tanda jernya, tanda kafatnya juga kasra muqaddara. Kenapa semuanya lita azur. Karena memang dia punya uzur. Uzurnya apa? Selalu diakhiri dengan alif dan alif selalu disukun. Faham ya kawan? Hah? Bisa difaham ya? Nah, ini isim maksur. Sekarang sebaliknya, isim apa? Mangkus. Apa itu isim mangkus? Hah? Yang selalu diakhiri dengan ya lazimah. Ya, jadi dia selalu diakhiri dengan ya lazimah. Contohnya seperti apa? al qadi, al qadi. Nah, sekarang kita masukkan misalnya Ja'a al al qadhi. Biasanya tanda rafa itu apa ya, kuat? Tanda rafa'nya domah. Taib. Ini kita kasih apa? Domah pada yaknya. Bagaimana kita membaca? Ja'al qadiyu. Ja'al qadiyu. Wah berat sekali ini orang Arab berat betul. Wah, susah ini bahasa Arab kalau begini. Ya. Masa disuruh dari kasro ke ke domah pakai yak lagi. Susah, susah ini. Ja'al qadiyu. Berat orang Arab untuk menyebutkan ini. Faham ya kawan? Maka nggak usah di, dikasih doma-domaan. Dalam masalah, wah berat sekali. Yang ya terakhir jangan dikasih doma. Berat betul. Nah, kata orang Arab demikian. Ya, siapa yang kasih doma hukum, beri hukuman. Berat ya akhi, sulit orang Arab. Ya. Paham ya kawan? Akhirnya sudahlah ini di di apa? Disukun saja. Ah, bacanya jadi apa? Ja'al kabi Enak kan? Ah, lega lah orang-orang Arab. Enak rupanya bahasa Arab, mudah. Tadi kalau dibilang qadhiyu, oh berat betul dari yu. Ah, yu Nah, nah, tapi disukun. Ini lebih ringan. Sehingga mereka mengatakan pada isim mangkus, ya, isim mangkus yang antum sudah tahu bahwa isim mangkus adalah isim yang selalu diakhiri dengan ya, ya, yang sebelumnya adalah kasrah, sehingga mereka di dalam menyebutkan tanda rofaknya, ya, juga dikatakan tanda rofaknya sebenarnya dhamma. Ya. Tanda rofaknya dhamma. Ya, ada sebenarnya ja'al qadhi yu. Tapi ketika kita qadhi yu berat kata orang Arab. Sudahlah, hilangkanlah domahnya. Walaupun ada tapi sudahlah hilangkanlah. Setuju? Setuju kata orang Arab. Nah, sepakat mereka. Akhirnya apa? Domahnya sebenarnya ada. Tapi dihilangkan. Sehingga dikira-kirakan di situ ada domah. Namanya apa? Domah muqaddara. Ya. Dhammah yang dikira-kirakan ada tapi dihapus. Kenapa dihapus? Hah? Karena berat untuk diucapkan. Bahasa Arabnya berat apa? Fikol. Nah, jadi dia dhammah muqaddara karena lif fikol karena berat. Nah, karena berat. Nah, Fantum ya kawan. Beda dengan isim maksur. Kalau isim maksur memang tidak bisa sama sekali. Sehingga apa? Doma mukaddarahnya, fathah mukaddarahnya, kasrah mukaddarah karena litadur. Tapi kalau mengkus, dia dhamma muqaddara bukan karena ta'addur. Bisa diucapkan. Karena ya bisa menerima dhamma. Tapi karena berat sudahlah. Kita ingin yang ringan. Maka dinyatakan dhammahnya muqaddara li asikol. Karena berat. Sampai ikhwan. Baik. Begitu juga apabila dalam keadaan majrur. Marartu. Misalnya apa? Bil bil qadi ya marartu bil qadi Naam. Coba. Biasanya kalau ada huruf jer, maka berarti dia apa? Majrur. Tanda jer biasanya dengan kasrah. Coba. Bil qadi betul. Bisa di kasrah. Coba kita sebut oh, kata orang-orang Arab, sebut. Marartu bil qadi bil qadhiyi. Hmm? Marartu bil janiyi. Wah, berat betul. Dari kasrah ke kasrah berikutnya yang kasrahnya itu ya. Wah, ini berat sekali kata orang Arab. Gimana ini? Lobby sana, lobby sini. akhir kira nah, begitulah. Ya, sebenarnya nggak ada pelobian. Ya, jangan dikira antum betul ada pelobian, ada musyawarah. nggak ada. Cuman ini mempermudah bagi antum ya. Setelah itu mereka akhirnya sepakat untuk menyatakan, sudahlah, kita tetapkan saja dalam keadaan jer pada isim mangkus yang diakhiri dengan ya karena susah hapus kasrohnya. Jadi apa? Marortubil kabi Jadi sukun dia. Lah kasrohnya mana? Mukaddaro. Sama dengan ketika dalam keadaan rofa. Kenapa kan Iya, kenapa nggak dinampakkan? Karena Sikol karena berat. Saya tu ikhwan. Taib. Kita kena sab sekarang, nasab. Ra'a itu qadhi ya. Ra'aitul qadhiyah. Coba orang-orang Arab ucapkan ya, al-qadhiyah, ya kan? Tandanya apa ini? Fathah. Naam. Coba diucapkan. Mudah enggak? Ra'aitul qadiyah. Wah, kok enak ya? Enggak kayak diyu, diyi, itu semuanya berat. Tapi ketika mengucapkan ra'aitul qadiyah dari kaso ke fathah, yaknya itu kok enak ucapannya. Kata orang Arab, ya sudahlah. Nah, berikan uzur kalau di saat dia dalam keadaan nasab. Karena mudah, nggak berat, nggak ada berat sama sekali. Qadiyah, janiyah, ha? lagi al-asiyah. Enak, nggak berat. Ya, sepakat kalian wahai orang Arab untuk tetap menampakkan fathahnya? Sepakat kata mereka. Akhirnya dalam keadaan nasab tanda nasabnya apa? fathah. Nampak apa tidak? Nampak ya sudah fathahnya fathah zahirah nampak gitu loh. Tidak perlu ditakdir takdir ya. Mukaddara mukaddara nggak perlu dalam keadaan nasab. Jadi kesimpulannya bahwa kalau isim maksur dalam keadaan rafa, dalam keadaan nasab, dalam keadaan jer, semuanya harokatnya apa? muqaddara, dhamma muqaddara. Kemudian fathah muqaddara, kasra muqaddara. Kenapa? azur, memang nggak bisa. Uzur dia. Adapun isim mangkus, ya, kalau dalam keadaan dirofa dengan dhamma Dhammahnya apa? muqaddara Kenapa dhammahnya ditakdir? Lisikol karena berat dalam keadaan dijer. Kasrohnya kasroh muqaddara. Kenapa? Listikal. Adapun dalam keadaan dinasab karena tidak berat sama sekali sehingga tidak perlu ditakdir-takdirkan. Ya. Gak ada istilah fathah muqaddara pada isim mangkus karena ringan. Ya, bisa difahami ya, kawan? Makanya di sini beliau mengatakan al-maksur tanda rofaknya al-fata tandanya dommatun muqaddarah. Ya, dalam keadaan mansub fathatun muqaddarah. Dalam keadaan majrur kasratun muqaddarah. Kenapa? Li at azur Nomor delapan al mangkus tanda rofaknya al-qadhi dommatun muqaddarah. Dalam keadaan mansub ringan sehingga tandanya adalah fathah, tanda nasabnya fathah. Adapun dalam keadaan dijer, dia tetap berat sehingga kasrohnya pun kasroh muqaddarah. Nah, kemudian yang kesembilan terakhir alismul ladzi la yansarif isim yang la yansarif atau mamnu minas saraf. Kita sudah sebutkan bahwa mamnu minas saraf itu apa ya akhi? Ah, maka sari. Apa itu isim alladhi la yansarif? Apa definisinya? <coughs> Isim yang tidak boleh ditanwin dalam keadaan bagaimanapun. Fahimtum ya kawan? Nah, kalau isim alladhi la yansarif dalam keadaan dhammah bisa di domah tetap nampak domahnya. Ya. Adapun dalam keadaan nasab juga dengan fathah. Sedangkan dalam keadaan dijer maka tanda jernya isim alladzi la yansarif adalah apa? Fathah juga. Padahal tanda asalnya jer mestinya dengan apa? dengan kasrah. Dari sini berarti antum mengetahui bahwa i'rabnya isim alladzi la yansarif kebalikannya jamak muannats salim. Kebalikannya jamak muannats salim. Kalau di rafa tandanya sama. Jamak muannats salim dengan dhammah, isim alladzi la yansarif juga dengan dhammah. Kalau di nasab Hah? Tanda pada isim alladzi yang yansarif dengan fathah. Kalau jamak salim? kebalikannya dengan kasrah. Kalau dicer tandanya isim alladzi yang yansarif dengan fathah. Kalau jamak salim? dengan kasrah. Jadi kebalikan. Ya. Jadi kebalikannya. Ya, kecuali dalam keadaan rafa sama, persis. Dhammah dengan dhammah. Tapi dalam keadaan nasab dan dijer, kalau jamak muannas salim semuanya dengan kasrah, maka pada isim alladzi la yansarif semuanya dengan fathah. Ya, semuanya dengan fathah. Jadi ini ikhwan, antum harus menghafalnya. Aglikul kutub, tutup kitabnya Tutup kitabnya sekarang juga. Detik ini juga. Nah, sekarang latihan. Uzkur al-marfu wal-mansub wal-majrur. Sebutkan marfu, mansub dan majrur dan tanda masing-masingnya. Naam. Zalimuna. Hmm, apa itu? Jamak mudzakkar salim. Dalam keadaan Rafa, Tanda rofaknya al-waw. Ahsan tabarakallahu fiik. Yaumin. Apa itu? Isim mufrad. Dalam keadaan yaumin, ha? majrur. Tanda jernya ha yaumin kasra lailatun isim mufrad dalam keadaan marfu tanda rofaknya dhamma Abi hurairata Hmm. Ha Mujahid. Abi Hurairata. Abinya. Apa itu? Abi Hurairah. Ha? Termasuk jenis kata apa? Apa termasuk jenis hiu? Apa ha? ikan haruan? Nah, jenisnya Hah? Isim. Iya isim apa ya akhi? Memang kita pembahasannya isim semua. Isim mufrad. Ejlis ya mujahid. Hah? Asma'ul khamsah. Dalam keadaan? Mansub mansub tanda nasabnya apa? Asmaul khamsa. Hah? Majrur, majrur tanda jernya asmaul khamsa. Alja, Hasan, hati-hati. Abi Hurairah. Zulumatun. Ha, baida. Ha? zulumatun. Masa asma'ul khamsah? Ha. Hamad. Zulumatun. Asigar semuanya. Dari sini sampai sini. Siapa yang bisa jawab? Hmm, pendengar setia. Ha belakang. Jamak mana salim karena diakhiri dengan eh ditambah dengan alif dan tak. Dia dalam keadaan apa? Rofa. Tanda rofaknya Sans san minina haiban bimu'minina jamak mudzakkar salim dalam keadaan ah bimu'minina majrur tanda jernya al ya ahsan qulubihim qulubihim Hah? Jamak taksir. Jadi kulub jamak dari kalbun. Hah, terus dalam keadaan kulubihim jazm ha majrur ya enggak ada isim yang dijazm ha tanda jarnya asra anfusahum isim anfus ha anfusahum ha jamak taksir jamak dari nafsun anfusahum dalam keadaan mansub tanda nasabnya fathah tijaratuhum ulangi tijaratuhum tijaratu isim mufrad tanda dalam keadaan rafa tanda rafaknya dhamma ainaini musanna dalam keadaan mansub atau majrur tanda mansub tanda nasab atau tanda jarnya ya san bil huda Salman isim dalam keadaan majrur tanda jarnya Wah, ini belum dihapus ini. Wah. Kenapa darah? Lita Lita'adzur. Ya, ya. Lil kafirina. Ah, jauh sekali. Lil kafirina. Asyallah, Jamak mudakar salim. Dalam keadaan ada yang mansus. <laughs> Itu istilah baru ya, akhi. Atau di Aceh mungkin mansus bahasanya ya. Nah. Nah, dalam keadaan Enggak <laughs> ada. Naam naam. Ha Syafiq. Lil kafirina. Apa? Ah? Al-kafirina ha. Apa itu? Termasuk apa? Ah, Abu Syafiq. Sebentar, apa namanya apa itu? Jamu Salim. Dalam keadaan tanda jernya. Alia Ahsan. Jannatania, Pak Mul. Hah? Menyerah. Naam, naam. Adi. Nah, jannatani. Ya Adi, jannatani. Nah. Nasrun. Musanna. Dalam keadaan mansub. Tanda nasobnya, Tanda nasobnya. Ha? Ha. Ha ya Hasan. Jannatani. <laughs> Taklid untuk mukallid. Ha ya Serami. Jannatani. Tanda dalam keadaan. Rafa, tanda rafaknya. Alif, ahsan wal hijaratu nah al hijaratu isim mufrotan dalam keadaan marfu tanda rafaknya dhamma Abu Talibin Hudzaifah Abu Talibin. Hah? Asmaul khamsah dalam keadaan marfu tanda rafa'nya. Hah? Wow, ahsan. Lil qadhi syahr. Lil qadhi. Isim mangkus dalam keadaan lil qadhi majrur. Tanda jernya kenapa? Ah, isim mangkus. Fikal. Za ilmin. Hah. Siapa yang belum ini? Siapa yang belum disebut sama sekali? Nah, antum. Za ilmin. Hmm. Marah baik. Ah. Dari anak-anak, siapa yang bisa? Dha ilmin minas sigar. Surah bisurah. Angkat tangan yang bisa. Anta aidan minas sigar. Asmaul khamsa. Dalam keadaan. Mansub. Tanda nasabnya. Alif ahsad. An Aisyata. Aisyata an Aisyata Ayah isim alladhi la yansarif dalam keadaan tandanya ya akhi keadaannya dulu dalam keadaan dalam keadaan nasab tanda nasabnya khata ha aceh yang mana? Samsudin ya. Itu Ibrahim. Hah? Hah? Syarbini, ya Allah. Naam. Ha. An Aisyata. Aisyahnya. Ah, alladzila sarif. Dalam keadaan rafa, tanda rafa'nya Ah, ada ladilan syarif muqaddara. Naam, naam. Ah. Azhar. Ismul ladzi la Dalam keadaan majrur karena ada an huruf jer. Tanda jarnya fathah, ya kan? Kebalikan dari jamuan nasalim. Taib, ila huna ikhwan.